Yang mana kita telah menyebutkan tentang nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau bernama Muhammad sebagaimana beliau bernama Ahmad Al-Mahi Al-Hashir Al-Aqib Al-Muqaffi Nabiur Rahmah نبي التوبة نبي الملحمة أبا معنى نبي الملحمة عندك يا أخي نبي الحرب لماذا سمي نبي الحرب karena Nah, semangat dalam berjihad fi sabilillah. لك ya Aba Ishaq, limada سمي nabiyya التوبة senantiasa Qum hatta نسمع صوتك كيف senantiasa bertaubat siapa yang bertaubat beliau nah beliau senantiasa bertaubat hada qaul hunaka qaulun akhar Nah, dahulu mereka bertaubat dengan cara membunuh diri diri mereka. Dan ada pula yang mengatakan bahawa Nabi Taubah yakni at-taubah bermakna ar-ruju' ila iman wa ila islam Kembali kepada iman, kembali kepada Islam. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Hafiz أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر الشهير بابن كثير رحمه الله تعالى ابن عبد الله Sekarang setelah menyebutkan nama-nama Rasulullah SAW, maka beliau pun menyebutkan penisbatan siapa ayah beliau dan seterusnya. Ibnu Abdullah wa huwa akhul Harith wa Zubair wa Hamzah wal Abbas wa yukanna Abul Fadl dan Abdullah ini adalah saudara-saudaranya Al Harith Az-Zubair Hamzah dan Al Abbas mereka semua adalah dari anak-anaknya Abdul Muttalib Al Abbas kunyahnya Abdul Fadl وأبي طالب واسمه عبد مناف وأبي لهب واسمه عبد العزى Abu Lahab yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah khusus menjelaskan tentang kekufurannya bahwa dia bersama dengan istrinya dilemparkan ke dalam neraka. واسمه عبد العزى وعبد الكعبة وهو المقوم وقيل هما اثنان jadi terjadi perselisihan di kalangan ahli sejarah apakah Abdul Uzza dia juga Abdul Ka'bah apakah Abdul Ka'bah itu muqawwim atau berbeda wa hajl wasmuhul mughirah wal ghaidaq al ghaidaq wa summiya bidzalika likathrati judihi dan dia disebut al ghaidaq ini gelar disebabkan karena dia seorang yang dermawan ma'an ghadaqa itu air yang melimpah jadi asal dari makna al ghaidaq itu adalah sesuatu yang ghazir yang melimpah, yang banyak. Karena dia dermawan. Di antara kaum jahiliyah mereka dikenal sebagai orang-orang dermawan. Nah, ya, bahkan di antara mereka ada yang dijadikan sebagai contoh kedermawanan yaitu ayahnya Ali bin Hatim, Hatim At-Ta'i. Jadikan contoh dalam hal kedermawanan di zaman jahiliyah. Akan tetapi kedermawanan tersebut apabila disertai dengan kekufuran maka tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulihi tidak ada yang mencegah diterimanya infak, infak yang mereka sedekahkan, yang mereka infakkan. Melainkan disebabkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa aslu ismihi Naufal. Asal namanya adalah Naufal. Wa qila innahu Hajal wa Dirar. Ada pula yang mengatakan dialah yang bernama Hajal dan Dirar wa Sofia wa Atika, wa Arwa wa Umaymah wa Barrah wa Ummu Hakim wa Hiyal Bayda coba dihitung mereka ini semua bersaudara ya mulai <clears throat> dari Abdullah Al-Harith Zubair Hamzah Al-Abbas Abu Talib Abdul Manaf Naam Abu Talib, Abu Lahab, Abdul Ka'bah ala khilaf apakah itu dua Abdul Ka'bah al muqawim apakah dua Naam gak usah kita hitung yang diperselisihkan Hajal Al-Ghaidaq sudah berapa itu ikhwan 10 Nah tambah lagi Sofia, Atika, Arwa, Umaymah, Barra, Ummu Hakim 16 Masya Allah KB keluarga besar Haulai kulluhum awladu Abdul Muttalib mereka ini semua adalah anak-anak dari keturunan Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamd ala sahih namanya adalah Syaibatul Hamdi ala sahih nah ala sahih ini menunjukkan isyarat bahwa terjadi perselisihan namun dia lebih masyhur dengan penyebutan Abdul Muttalib kenapa dia disebut Abdul Muttalib ada sebabnya ini Syaibatul Hamdi ini suatu ketika dia melakukan perjalanan safar bersama dengan pamannya Nah, perjalanan yang menyebabkan kulitnya berubah. Ya. Menghitam. Nah, pamannya bernama Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Nah, ketika dia bersama dengan pamannya ini, maka orang-orang melihatnya. Lalu mereka bertanya, siapa itu anak itu? Dia untuk mengatakan ini anak saya malu, kenapa hitam? Disebabkan karena perubahan warna kulit. Ya, karena panas yang menyebabkan kulitnya berubah, menghitam. Maka dia pun mengatakan ini hada abdi, ini hambaku, budakku. Akhirnya dia pun lebih masyhur dengan penyebutan Abdul Muttalib budaknya si Muttalib. Itu maksudnya. Nama sebenarnya dia Syaibatul Hamd. Namun dia lebih masyhur dengan penyebutan ini Abdul Muttalib. Kakeknya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ibn Hashim wasmuhu Amr wa huwa akhul Muttalib <clears throat> wa ilaihi ma nusib nam wa ilaihi ma nasabu dzil qurba dan kepada keduanya lah itu Hashim dan Al-Muttalib kepada keduanya nasab kerabat-kerabatnya wa Abdu Syams wa Naufal jadi mereka ini empat bersaudara Hashim, Naufal, Abdu Syams dan Al-Muttalib. Arba'atuhum mereka berempat abna'u Abdi Manaf, akhi Abdul Uzza, wa Abdi Dar, wa Abdin. Mereka berempat adalah anak-anaknya dari abdu Manaf. Saudaranya Abdul Uzza, Abdul Dar, Abd. Nah. Abna'u Qusay. Mereka anak-anak keturunan dari Qusay wasmuhu Zaid <clears throat> namanya adalah Zaid wa huwa aku Zahra, dan dia saudaranya Zahra ibnai Kilab Akhitain keduanya yaitu Qusay yaitu Zaid dan Zahra keduanya adalah anak dari Kilab saudaranya Taim wa Yaqadha Abi Makhzum jadi Kilab Taim Yaqadha thalathatuhum abna'u Murrah mereka bertiga adalah anak-anak keturunan dari Murrah akhi Adi wa Husais Wahum abna'u Ka'ab, akhi Amir wa Samah. Mereka adalah anak-anak dari Ka'ab, saudaranya Amir, Sama Khuzaimah, Sa'ad, Al-Harith, Auf. Sab'atuhum abna'u Lu'ay, akhi Taim Al-Adram. Mereka bertujuh anak-anak dari Lu'ay. Lu'ay ini saudaranya Taim Al-Adram. Lu'ay dan Taim Al-Adram ibnai Ghalib Keduanya adalah anaknya Ghalib, Akhil Harith wa Muharib. Bani Fihr. Nah, Ghalib, Al-Harith dan Muharib adalah anak-anak keturunan Fihr. Akhil Harith. Fihr bersaudara dengan Al-Harith. Ibnu Malik. Fihr dan Al-Harith keduanya anaknya Malik, Akhis Salt wa Makhlad Malik punya dua saudara, Salt dan Makhlad Bani Nadhar. Ketiganya adalah anak dari keturunan An-Nadhar. Akhi Malik wa Malkan wa Abdu Manah wa ghairihim dan yang lainnya. Bani Kinanah akhi Asad wa Asadah. Ya, Asad wa Asadah. Wal Haun dari keturunan Kinana saudaranya Asad, Asada Al-Haun, Bani Khuzaimah, akhi Hudayil. Dari keturunan Khuzaimah, saudaranya Hudayil. Ibni Mudrikah wasmuhu Amr wa huwa Tabiqah saudaranya Tabiqah wasmuhu Amir wa Qam'ah Wathalathatuhum dan mereka bertiga yaitu mudrikah Hamid dan Qam'ah mereka bertiga adalah anak-anak dan keturunan Ilyas akhin nas wa huwa Ilan walidu Qais kulluha Kilahuma keduanya yaitu Ilyas dan an Keduanya waladu mudar akhir Rabi'ah. Anaknya mudar saudara dari Rabi'ah. Wa huma sarihan min waladi Ismail dan keduanya jelas berasal dari keturunan Ismail alaihissalam. Wa akhi Anmar wa Iyad dan juga saudaranya Anmar dan Iyad wa qad tayamana. Dan keduanya ini yaitu Anmar dan Iyad berangkat ke negeri Yaman. Yamana yakni irtahala dhahaba ila al-Yaman. Arba'atuhum awladu Nizar akhi Qudha'ah. Mereka berempat adalah anak-anak dari Nizar, saudaranya Qudha'ah. Fi qawli aktsari ahli nasab. Menurut pendapat kebanyakan ahli nasab bahwa Nizar itu saudaranya Qudha'ah. Kilahuma keduanya Nizar dan Qudha'ah kilahuma ibna Ma'ad ibn Adnan. Keduanya dari keturunan Ma'ad dan Ma'ad anaknya Adnan. Dan Adnan sepakat para ahli sejarah berasal dari keturunan Ismail alaihissalam dengan perselisihan yang ada di antara ahli sejarah berapa jarak antara Adnan dan Ismail sebagaimana akan dijelaskan insyaallah taala Subhanallah perhatikan ya kawan Arab mereka benar-benar memelihara nasab keturunan mereka nah ya ada tiga hal yang sering yang senantiasa mereka pelihara. Yang pertama ilmu sanad. Yang kedua al-i'rab. I'rab. Bahasa-bahasa mereka, kalimat-kalimat dan ucapan-ucapan mereka. Dengan i'rab akan diketahui makna. Dan yang ketiga adalah al-ansab. Nasab-nasab keturunan. Bandingkan dengan orang-orang aajim yang bukan Arab Subhanallah. Ya. Bahkan hanya untuk mengetahui empat di atasnya sulit. Jarang orang yang bisa demikian. Siapa nama bapaknya kakekmu? Waduh, nggak perhatian, nggak tahu. Iya kan? Nah, di antara mereka ada kakeknya aja nggak tahu. Kakeknya nggak tahu. Siapa nama kakekmu? Nggak tahu. Subhanallah. Ya, apalagi untuk mencari dari keturunan mana dia. Hah? Apakah dia ada keturunan dengan Nabi? Wallahu a'lam. Yang jelas memang semuanya kembali kepada Nabi Adam alaihissalam. Ah, cuman jalurnya kemana-kemana Gak tahu. Lewat mana ini? Bangsa Indonesia ini, bangsa Melayu ini lewat mana? Wallahu a'lam nasabnya majhul. Ya. <clears throat> Kalau bangsa Arab perhatikan sampai sekarang subhanallah mereka benar-benar memelihara yang namanya nasab keturunan sehingga mereka mengetahui ini fulan dari keturunan ya Umar bin Khattab misalnya fulan dari bangsa Al-Adawi Al-Adawi itu biasanya nisbah kepada dari keturunan Umar bin Khattab Al-Adawi Nah, kemudian bisa diketahui ya, siapa dari ahlul bait ketahuan. Nah, masih mereka masih sangat menjaga itu, memelihara. Dan para ulama juga mereka banyak yang menulis tentang kitab-kitab yang menjelaskan tentang al-ansab. Nasab-nasab, qabail, al-arab. Naam, banyak yang disepakati namun ada juga hal-hal yang diperselisihkan yang jelas ini tentu merupakan kelebihan yang ada di kalangan bangsa Arab fajami'u qabailil Arab yantasibuna ila man dzakartu min abna'i Adnan maka semua kabilah-kabilah Arab mereka menisbahkan kepada apa yang aku sebutkan dari anak-anak keturunan Adnan Nah, ini dari Al-Adnaniyun. Tapi yang dimaksud oleh beliau di sini adalah Al-Arab Al-Musta'ribah. Sebab Arab itu terbagi menjadi tiga. Ada Al-Arab Al-Ba'idah. Dan Arab Al-Ba'idah ini Arab yang sudah punah. Nah, seperti kaum Ad, kaum Thamud. Yang pernah dibinasakan Allah Jalla wa'ala. Jurhum dan yang lainnya. Yang kedua al-Arab al-Aribah. Ini juga asli Arab. al Al Aribah. Mereka kebanyakan mayoritas mereka itu dari negeri Yaman. Dahulu. Lalu kemudian mereka berpenjara, Banyak di antara mereka meninggalkan negeri Yaman terlebih ketika terjadinya peristiwa bobolnya bendungan di Ma'rib, Sabak. dalam surah Saba yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala kisahnya. Laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani an yamin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu فأرسلنا عليهم سيل العرم فبدلناهم بجنتيهم جنتين من ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا wahal nujazi al kafur ayat ini yang disebutkan Allah Jalla wa'ala dalam surat Saba menjelaskan tentang kondisi mereka pada waktu itu ketika mereka berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah mengganti kenikmatan yang sebelumnya mereka rasakan dengan siksaan sehingga menyebabkan bobol bendungan di Ma'rib yang menyebabkan negeri Yaman mayoritas tenggelam mereka pun mengungsi, meninggalkan dan berpencar ke berbagai negeri. Nah, ini al-Arab al-Aribah. Yang ketiga dan al-Arab al-Aribah ini dari keturunan Qahtan, al-Qahtaniyun. Adapun yang ketiga al-Arab al-Musta'ribah ini dari keturunan al-Adnaniyun. Asalnya mereka bukan bangsa Arab, Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam itu bukan Arab. Namun karena beliau tinggal bersama dengan ibunya di sisi Ka'bah yang itu menjadi tempat yang mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, peristiwa yang ma'ruf yang masyhur. Naam, di mana Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya berserta anaknya Ismail di tempat tersebut. Lalu kemudian Allah Jalla wa'ala menampakkan tanda kekuasaannya dengan keluarnya air zam-zam. Maka dengan keluarnya air zam-zam tersebut menunjukkan ada kehidupan di negeri itu. Maka orang pun mereka yang tadinya berpencar berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain menetap di daerah tersebut. Sampai kemudian semakin berkembang berkembang berkembang dan Ismail alaihissalam dididik oleh mereka orang-orang Arab ini maka jadilah beliau sebagai seorang Arab yang berbahasa dengan bahasa Arab fasih nah kemudian setelah dewasa beliau menikah nah dari keturunan beliau inilah ya berasal bangsa Arab dari al-Arabul Musta'ribah maka kata beliau semua kabilah-kabilah Arab itu penisbatannya kepada apa yang disebutkan dari keturunan Adnan. Waqad bayyana dzalika al-Hafiz Abu Umar An-Namri. Dan ini telah dijelaskan oleh Al-Hafiz Abu Umar An-Namri Ibn Abdul Bar rahimahullah taala fi kitabih dalam kitabnya Al-Imbah bi ma'rifati qabailir ruwah. Al-Imbah bi ma'rifati qabailir ruwah bayanan syafian rahimahullahu taala. Penjelasan yang sangat jelas rahimahullah. Nah. Wa Quraisy. Nah, sekarang dari mana penyebutan Quraisy? Sementara kita mendapati nasab keturunan yang disebutkan tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus disebutkan kok tidak ada penyebutan Quraisy. Lalu yang dinamakan bangsa Quraisy itu yang mana? Nah, ini yang beliau hendak jelaskan. Wa Quraisyun ala qawli aktsari ahli nasab humul ladzina yantasibuna ila Fihr ibni Malik ibni Nadhr ibni Kinanah. Dan bangsa Quraisy menurut pendapat kebanyakan ahli nasab bahwa mereka adalah orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada keturunan Fihr bin Malik ibn Nawar ibn Kinanah Wa ansyadu fi bahkan mereka menyebutkan bait syair yang menjelaskan tentang hal itu dalam bait syair itu dia mengatakan Qusayyun la amri kana yud'a mujammi'an bihi jama'allahu al-qaba'ila min fihri. Bahwa Qusay itu aku bersumpah dialah yang disebut sebagai mujammi' yang mengumpulkan yang dengan Qusay inilah dia mengumpulkan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kabilah-kabilah dari Fihr Kabilah-kabilah dari Fihr. Yaitu Fihr bin Malik ibn Nadar. Dan ini pendapat yang cukup banyak dari kalangan para ahli dari khususnya ahli nasab. Disebutkan dalam Tahdhibul Kamal perkataan Mus'ab Az-Zubairi Beliau mengatakan kullu man lam yunsab ila fihr falaysa biqurashi. Setiap orang yang tidak ada penisbatannya kepada Fihr, Fihr bin Malik itu, maka dia bukan Quraisy. Berkata Ali bin Kaisan, Fihrun huwa Abu Quraisy. Fihr itu adalah bapaknya bangsa Quraisy. Wa man lam yakun min waladi Fihr falaysa min Quraisy. Yang bukan dari keturunan Fihr, maka dia bukan bangsa Quraisy. Lalu berkata Abu Umar bin Abdul Bar rahimahullahu taala, "Wa hadha asahhul aqawil fi nisbati la fil ma'na alladhi min ajlihi summiyat Quraisyun Quraisha." Ini memang merupakan pendapat yang paling benar dalam hal penisbahan Quraisy. Namun bukan dalam hal yang dengannya Quraisy itu dinamakan sebagai Quraisy. Yani kenapa Quraisy itu disebut Quraisy? Namun dalam hal perisbahan maka ini kata beliau yang benar. Bahwa mereka itulah yang disebut bangsa Quraisy, yaitu yang berasal dari keturunan Fihr bin Malik. Wa dalilu ala sihhati hadzal qaul dan dalil yang menunjukkan kebenaran pendapat ini أنه لا يعلم اليوم قرشي في شيء من كتب النسب ينسب إلى أب فوق فهر دون لقاء فهر Dalilnya bahwa tidak diketahui satupun yang namanya orang Quraisy yang disebutkan dalam kitab-kitab nasab yang dinisbahkan kepada yang di atasnya fihr. Bapak yang di atasnya fihr tanpa dia bertemu dengan fihr. Ya, oleh karena itu Mus'ab, kemudian Ali bin Kaisan, kemudian Az-Zubair bin Bakar dan mereka a'lamun nasi bihadza sya'an, orang-orang yang paling berilmu tentang ilmu nasab dan paling terpercaya dalam menisbahkan ilmu ini kepadanya. Inna fihi rabna malikin jima'u quraishin kulluha bi usairiha. Maka Fihr bin Malik adalah yang mengumpulkan bangsa Quraisy seluruhnya dengan bermacam-macam pembagian-pembagian cabang-cabangnya. Nah, namun mereka berselisih kenapa Quraisy itu dinamakan Quraisy? Kenapa dinamakan bangsa Quraisy? Apa sebabnya? Ada yang mengatakan mereka disebut Quraisy karena mereka berkumpul di Mekah, Bangsa itu. Dari kata at-taqarrush At-taqarruf itu di antara makna dalam bahasa Arab artinya at-tajammu' berkumpul. Karena mereka berkumpul di Makkah. Maka mereka pun disebut Quraisy. Mereka menguatkan pendapat ini dengan perkataan Abu Khaldah al-Yashkuri yang mengatakan ikhwatun qarrashud dhunuba alaina fi hadithi man dahruna wa في fi من man fi من min dahrina wa qadimi abukum يدعى kana yud'a mujammi'a bihi القبائل من qabaila min fihri nah mereka adalah orang-orang yang bersaudara mereka mengumpulkan qarrasyu qarrasyu yani jama'u mereka mengumpulkan kesalahan-kesalahannya atas kami yang dahulu dan yang baru. Yang dahulu dan yang baru. Ini perkataan Abu Khaldah. Hudzaifah bin Ghanim al-Adawi mengatakan, ayah kalian itu adalah Qusay. Dialah yang disebut mujammi'a. Ya, mujammi'. Ini Quraisy, taqarrush. Bihi Jam'a Allahul qabaila min fihri. Yang dengannya Allah mengumpulkan kabilah-kabilah itu dari dari keturunannya Fihr bin Malik. Nah, lalu berkata Abu Umar Qusay, Qusay yang disebutkan itu yang namanya Zaid. Kenapa dia disebut Qusay? Li'annahu kana qasiyan an qaumihi fi Karena waktu itu dia jauh dari kampungnya, dari kaumnya, terpisah. Waktu itu dia tidak tinggal di Makkah, dia tinggal di Qudha'ah. Kemudian setelah itu dia datang ke Mekah. Ya. Maka bangsa Quraisy pun yang sebelumnya mereka itu terpencar-pencar, terpisah-pisah, maka Qusay ini pun yang mengumpulkan mereka di Ka'bah. fasumia mujammi'a. Maka dia pun dinamakan mujammi'. Maka dari situlah mereka disebut sebagai bangsa Quraisy ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa mereka disebut Quraisy itu dari seorang yang bernama Quraisy Ibnul Harith Ibn Makhlad Ibn Nawar Ibn Kinana. Nah. Sering mereka itu disebut dengan Quraisy. Quraisy Ibnul Harith Ibn Makhlad. Ya. Orang-orang Arab menyebut mereka qad ja'at 'iru Quraisy wa qad kharajat 'iru Quraisy. Telah datang kafilah Quraish telah berangkat kafilah Quraish. Nah. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang disebut Quraisy adalah An-Nadhr Ibnu Kinana. Nah, namun yang masyhur seperti yang disebutkan tadi bahwa dari Qusay maka dialah yang di uh, sebut Quraisy sebabnya disebabkan karena dia mengumpulkan bangsa-bangsa tersebut dari keturunan Fihr di Makkah. Wa qila bal jima' Quraisy an nadar ibn Kinanah wa alaihi aktsarul ulama wal muhaqqiqin. Ada pendapat pula yang mengatakan bahwa yang mengumpulkan Quraisy itu adalah An-Nadhar ibnu Kinanah dan ini pendapat mayoritas para ulama dan ahli tahqiq. Nah, berarti pendapat ini mengatakan bahwa bangsa Quraisy itu lebih meluas lagi. Karena Fihr itu lebih di bawah. Fihr bin Malik Ibn Nadar bin Kinana. An-Nadar bin Kinana ini kakeknya Fihr. Berarti lebih meluas lagi dari keturunan Nadar bin Kinana واستدل على ذلك بالحديث الذي ذكره Abu Umar bin Abdul Bar rahimahullahu taala dan dijadikan dalil dengan hadis apa yang disebutkan oleh Abu Umar anil Ash'ath bin Qais radhiyallahu anhu qala bahwa Al-Ash'ath bin Qais radhiyallahu anhu beliau mengatakan qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wafdi Kindah aku datang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam utusan Kindah, yakni kabilah Kindah. Ya, dari Yaman, kabilah Yaman. Ketika mereka datang bersama Aisyah bin Qais dari Yaman, fakultu maka aku pun berkata kepada Rasulullah, Alas minna ya Rasulullah? Bukankah kalian termasuk bahagian dari kami wahai Rasulullah?" Bukankah kalian bahagian dari kami wahai Rasulullah? Ya ini termasuk kabilah yang sama. Keluarga yang sama, kerabat yang sama. Nah. Qala la, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Oh tidak. Nahnu banu Nadhr ibn Kinanah la naqfu ummana wa la nantafi min abina." Kami ini adalah dari keturunan An-Nadhr ibn Kinanah jadi beliau menyandarkan kepada An-Nadhr Ibnu Kinana. Beliau tidak mengatakan nahnu banu Fihr ibni Malik. Beliau mengatakan kami adalah keturunan An-Nadhr Ibnu Kinana. La nakfu ummana, kami tidak mengikuti jalur ibu kami. Yani kami tidak dinisbahkan melalui ibu. Wala nantafi min abina dan kami tidak pula dinafikan dari ayah kami. Maksudnya kami dinisbahkan kepada ayah bukan melalui ibu. Nah, Al-Ashad Nukais ketika dia mengatakan bukankah kalian, bukankah engkau ya Rasulullah termasuk bagian dari kami? Ya ini kerabat yang sama. Karena Al-Ashad Nukais ini menyangka boleh ya dianggap sebagai kerabat itu kalau dinisbatkan kepada ibu. Nah, kebetulan uh, ibunya Abdul Manaf, ibunya Abdul Manaf, nah, dari keturunan uh, Hashim, orang tuanya Hashim, Al-Muttalib yang disebutkan tadi. Nah, di atasnya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya ibu itu dari kabilah ini. Kabilah Kindah. Yang bernama Hubba bintu Halil. Nah, Al-Ash bin menyangka bahwa ditarik dari jalur ibunya Abdul Manaf ini memungkinkan untuk dikatakan bahwa mereka punya hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Juga ada darah Yamannya. Memiliki darah Yaman. Maka Nabi SAW mengatakan, "lah tidak. Kami ini dari keturunan An-Nadhr ibnu Kinana. Ini ini dari jalur ayah. Abdul Manaf terus ke atas. Sampai Fir bin Malik. An-Nadhr ibnu Kinana. Kami tidak mengikuti jalur ibu kami. Dan kami tidak dan kami tidak pula dinafikan dari ayah kami. Yani nah, kami dinisbatkan kepada ayah kami. Nah. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala mensahihkan riwayat ini. Baik. Waqad rawahu Ibnu Majah fi sunanihi bi isnadin hasan. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dalam sunannya dengan sanad yang hasan. Wa fihi dan di dalam riwayat itu pula setelah dia mendengarkan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana al-Asy'ats yaqul, maka al-Asy'ats Ibnu Qais pun mengatakan, la uta bi rajulin nafa rajulan min Quraisy minan nadhar bin Kinanah illa jalatuhu al-had. Tidaklah aku dibawakan kepadaku seorang laki-laki yang orang ini mengingkari seorang itu penisbatannya dari bangsa Quraisy dari keturunan An-Nadhr bin Kinanah melainkan aku akan menghukumnya dengan cambuk sebagai hukum had terhadapnya. Ini beliau dengan tegas mengatakan berdasarkan riwayat ini bahwa bukan hanya dari keturunan Fihr tapi di atasnya lagi keturunan Malik dan terus An-Nadhr Ibnu Kinanah keturunan itu semuanya dari bangsa Quraisy. Waqila ada pula yang mengatakan inna jima'a Quraisy Ilyas ibn Mudhar ibn Nizar. Waqila ada lagi yang mengatakan bal jima'uhum yang mengumpulkan mereka abuhu ayahnya ayahnya Ilyas yaitu Mudhar. Wa huma qawlani li ba'dhi ashabi Syafi'i dan ini dua pendapat bagi para pengikut Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i Qasim Abdul Karim Ar-Rafi' fi syarhihi wajhain wa huma ghariban jidda. kedua riwayat ini dari uh, murid-murid uh, murid -murid Syafi'i dihikayatkan oleh Abdul Qasim Abdul Karim Ar-Rafi'i dalam syarahnya. Nah. Ada dua sisi, dua riwayat dan keduanya ini dua-duanya ada pendapat yang Gharib kata beliau, pendapat yang aneh. Nah. Tayyib ya kawan, naktafi bihadha insyaallah.